Dengan kita diberi taufik untuk selalu menuntut ilmu, mau mendengarkan nasihat dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita selalu meyakini keindahan Islam, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam petunjuknya. Ini merupakan pertanda atau ciri-ciri kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam hatinya terbuka untuk menerima Islam dengan tulus, dengan terbuka dan lapang. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya tertutup, sempit, tidak bisa menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kalau kita selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Memperbaiki kualitas amal. Mengikuti kajian-kajian yang di situ kita mendapatkan motivasi untuk meyakini bahwa agama Islam ini diturunkan bukan untuk menjadikan sengsara manusia, tapi justru untuk menjadi sebab kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat nanti. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu celaka. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan. Ma'asyiral muslimin Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah Majelis pengajian atau majelis ilmu kita ketahui bersama disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman sorga. Taman-taman sorga. Kita semua mengenal hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah padanya. Kila ada yang bertanya, Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman sorga? Qala maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda hilaku dzikri majelis-majelis pengajian halako-halako tempat menuntut ilmu ini taman-taman sorga Artinya ceramah yang kita dengarkan Nasihat yang memotivasi kita dalam kebaikan Yang tentu bersumber dari Pemahaman yang benar dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Dari Nabi Alaihi sallallahu Wasallam. Inilah Sorga di dunia yang sesungguhnya Taman-taman yang akan dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang beriman Makanya menuntut ilmu membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tempat bergembira, tempat bersenang-senang orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena tentu saja di majelis pengajian kita akan bisa mengusahakan sebab-sebab yang semakin memperindah iman kita. Menguatkan akidah kita, membenarkan ibadah kita. Yang itu merupakan puncak dari keindahan yang paling tinggi yang ada dalam diri manusia. Kalau antum masih ingat, saya pernah menjelaskan makna sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau ucapkan dalam doa beliau Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman Perhiasan hati yang paling utama perhiasan hati yang paling dicarinya. Mutiara hati yang paling berharga. Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman waj'alna hudatan muhtadin dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain dan juga mendapatkan bimbingan. Coba perhatikan makna hadis yang agung ini yang sudah sering kita lewati. Mungkin sudah sering kita baca dan ucapkan. Tapi coba kita sadari bahwa iman itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perhiasan hati yang paling tinggi. Yang mana hati manusia kalau telah merasakan perhiasan ini maka anggota badannya pun akan selalu mengusahakan sebab-sebab yang menjaga keindahan perhiasan hatinya. Coba antum renungkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita belajar iman untuk membuahkan hasil yang manis. Makanya kita ketahui bersama dalam Al-Quran, iman itu diperumpamakan seperti pohon yang baik. Yang keseluruhan yang ada pada pohon ini memberikan manfaat, apalagi buahnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid, Al-Quran yang dibaca dengan direnungkan, kalimat zikir kepada Allah, kalimat kecintaan terhadap sunnah, ini perumpamaannya seperti pohon yang baik yang akarnya menancap ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Yang karena pohon ini kuat akarnya, cabangnya kokoh, maka dia pun memberikan buahnya, hasilnya, kemanisannya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon iman. Dan ini seharusnya yang dimiliki oleh orang-orang yang belajar iman yang benar. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala buat supaya kita mudah faham. Antum ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita sesuatu yang gaib menyangkut masalah iman dalam hati tidak terlihat supaya kita mudah faham dianalogikan dengan perkara yang terlihat di dunia supaya kita gampang membayangkannya kalau hal ini kita perhatikan maka tentu yang tersembunyi harusnya lebih kita usahakan lagi seperti firman Allah tentang kewajiban memakai pakaian untuk menutup aurat Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari syau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan untuk kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan juga risha pakaian yang indah untuk perhiasan bagimu. Manusia perhatian dengan masalah pakaian, dengan penampilan dirinya, dengan sesuatu yang menutupi tubuhnya. <coughs> Tidak sekedar hanya sekedar menutup, tapi dia ingin yang indah, ingin yang nyaman, ingin yang terlihat baik. Maka Allah ingatkan setelah itu, basut takwa dalika khair. Pakaian takwa untuk menutupi hatimu itu lebih baik untuk diusahakan. Maksudnya Allah mengingatkan, sebagaimana kamu berusaha menutupi tubuhmu dengan sesuatu yang menjadikan penampilanmu indah, jangan lupa hatimu lebih penting lagi untuk ditutupi dengan pakaian takwa. Sama dengan perumpamaan tadi. Orang yang belajar iman, mengusahakan iman, belajar akidah, itu seperti orang yang menanam pohon Orang yang menanam pohon, kalau dia menanamnya asal-asalan, tidak per, tidak perhatian, sekedar menanamnya, jangankan buahnya. Manfaat dari sekedar rindangnya saja untuk menaungi mungkin tidak dapat. Tapi kalau dia ingin hasil yang baik, apa yang dilakukannya? Mulai dari tanahnya dipilih, digarap terlebih dahulu, digemburkan, diusahakan supaya menjadi tanah yang subur. Bibitnya dipilih yang terbaik, pengairannya, waktu menanamnya, jarak antara tanamannya semua diperhatikan. Setelah itu diurus, diberi pupuk, dihindarkan dari hama. Coba perhatikan. Ini untuk tanaman di dunia. Yang insya Allah dengan perhatian yang seperti ini akan memberikan hasil yang maksimal. Semua bermanfaat. Daunnya yang rindang bisa untuk berteduh. Pohonnya juga bisa untuk manfaat yang lain. Dan yang termanis adalah buahnya yang bisa mengeluarkan hasil setiap saat. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum bayangkan. Allah membuat perumpamaan ini supaya kita sadar. Kita belajar tentang iman, akidah. Kita mengikuti kajian itu harus ada buahnya. Harus terlihat hasilnya. Harus benar-benar tercermin dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya disebut ilmu yang ilmu dalam agama itu adalah al ilmu nafi, ilmu yang memberikan manfaat. Membuahkan amalan soleh Nah oleh karena itu Sebagaimana gambaran dari pohon yang baik tadi ketika dijaga dengan sebaik-baiknya Akarnya kuat, batangnya tumbuhnya bagus Terjaga dari berbagai parasit benalu atau hal-hal yang mengotorinya, mengganggunya Hama dan sebagainya Dia pun akan mengeluarkan buah yang manis Demikian pula pohon keimanan dalam hati akan menghasilkan buah yang manis, bukan cuma beramal, tapi semangat dalam beramal. Bukan cuma rajin dalam melaksanakan ketaatan, tapi berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Inilah gambaran pohon iman yang ada dalam hati kita. Makanya para ulama menasihatkan akan hal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menasihatkan secara khusus kalau ingin menilai imanmu benar tidaknya coba nilai bagaimana perasaanmu sewaktu beramal apa yang kamu rasakan ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Insya Allah antum masih ingat ya ketika saya menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Konsekuensi amal yang benar, iman yang lurus, mesti dia akan mendapatkan kemanisan ketika beramal, ketenangan hati ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, dan tumak ninah, ketenangan kebahagiaan ketika beribadah kepadanya. Saya pernah nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sehubungan dengan makna atau salah satu konsekuensi kandungan yang indah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yaitu apa? Asy-Syakur. Nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Beliau berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi" fattahimhu kalau kamu tidak merasakan ketika beramal tidak merasakan kemanisan dalam hatimu wansyirahin wa tumaninatin kelapangan dadamu dan ketenangan dalam jiwamu fattahimhu maka curigailah amalmu curigai segera harus dikoreksi harus diperbaiki Kenapa? Kata beliau, fa innallaha ta'ala syakurun yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tuma'ninatin wa anshirahin wa qurrati ainin karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syakur yang maha sempurna balasan kebaikannya yang maha membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih. Artinya apa? Konsekuensi nama ini kata beliau yakni maknanya nama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan balasan bagi orang seorang hamba yang beramal di dunia dengan balasan apa? Dengan balasan kemanisan yang dirasakan dalam hatinya kelapangan dada, ketenangan jiwa, kurrotul ain, kesejukan hati. Ini balasan yang mesti didapatkannya kalau amalnya benar. Makanya beliau mengatakan fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Maka ketika seorang hamba tidak mendapatkan balasan seperti ini dalam dirinya berarti amalnya atau imannya rusak. Ada yang tidak beres dalam keyakinannya. Ada yang cacat dalam ilmu yang telah dipelajarinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah ayyuhal ikhwatu fid din azakumullah. Kita harus selalu yakin, kita harus selalu tanamkan dalam diri kita. Ya, apa yang juga pernah saya singgung di beberapa kajian yang lalu di tempat ini juga bahwa kalau ada yang mengatakan untuk meraih kesempurnaan iman itu sulit, kita katakan benar. Kalau ada orang yang kedua mengatakan untuk meraih kesempurnaan itu mudah, kita katakan juga benar. Kenapa seperti ini? Orang yang mengatakan itu sulit, pertimbangannya adalah karena kita punya hawa nafsu yang harus ditundukkan, harus dipaksa, Syaitan yang selalu menggoda. Dari sisi sini sulit, tapi sulitnya kembali kepada diri kita sendiri. Kemauan kita maksudnya. Makanya istilah ini atau pemahaman tentang Islam itu berat sebenarnya diingkari oleh sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang mengingkari kalau Islam itu diistilahkan dengan taklif. Antum sering mendengar istilah dalam fikih Orang yang sudah balik dewasa dikatakan mukallaf, terkena beban syariat, iya kan? Ibnu Qayyim mengkritik istilah ini. Mengkritik. Artinya, kalau diartikan secara bahasa kan berarti agama itu beban, iya kan? Beliau mengatakan keliru. Agama itu bukan beban. Agama itu adalah sumber kebahagiaan. Bagaimana dikatakan beban? Nah, dari sisi pandang sini, saya katakan tadi ini kita harus pahami dengan benar. Tetapi kalau dikatakan agama itu mudah, ringan dan indah, itulah yang lebih sesuai. Kenapa? Karena kebaikan agama adalah anugerah Allah yang terbesar. Nikmat Allah yang paling agung. Kalau kita katakan ini sulit, berarti seolah-olah kita mengatakan Allah mempersulit kebaikan bagi manusia. Allah itu mempersempit rahmatnya bagi hamba yang beriman. Jelas ini keliru. Makanya orang yang belajar akidah yang benar, mengikuti kajian sunnah, seharusnya ya. Kalau dia benar dalam niatnya, jujur dalam menuntut ilmu, benar jalan dalam menuntut ilmu, maka anugerah Allah tidak mungkin terhalang dari dirinya. Kebaikan-kebaikan dari Allah tidak mungkin sedikit pun yang luput darinya sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan sebelum mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah itu para imam ahlu sunnah. Nah ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga selalu kita mengoreksi diri sewaktu belajar jika tidak tercapai hasil seperti yang saya katakan tadi, berarti ada yang bermasalah. Makanya saya ingin kembalikan kepada pembahasan kita. Memang sengaja di kesempatan kali ini saya mengkaji tema ya untuk motivasi diri saya sendiri tentu saja pertama adalah tema berlomba-lomba dalam kebaikan bukti benarnya cinta kepada Allah. Bukti benarnya cinta kepada Allah. Ini adalah kenyataan yang harus kita usahakan Meskipun saat ini mungkin masih hanya menjadi khayalan kita Bagaimana mungkin orang berlomba-lomba dalam kebaikan? Apakah ada kenyataannya? Karena kalau berlomba-lomba dalam mencari makan Berlomba-lomba dalam menghadiri pembagian uang Ini makul, bisa kita bayangkan Karena banyak terjadi Kita pun mungkin termasuk di antara yang ikut serta kalau ada yang seperti itu, pembagian makanan, orang pada datang berlomba-lomba, rebutan. Ada pembagian uang, rebutan. Kalau berlomba-lomba dalam amal soleh, ini yang sulit didapatkan. Padahal ini merupakan kenyataan, bahkan merupakan konsekuensi iman yang benar. <clears throat> Tidak asing dalam ayat-ayat Al-Quran kita semua membaca orang-orang yang soleh <clears throat> disebutkan dengan sifat mereka yang merupakan bukti cinta mereka kepada Allah.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 Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah dalam keadaan hati mereka takut karena akan kembali kepada Allah mereka inilah orang-orang yang yusari'un bersegera dalam kebaikan wahum laha sabikun dan mereka selalu berlomba-lomba mengerjakannya. Kenapa? Karena manusia itu akan berlomba-lomba mengejar sesuatu sesuai dengan apa yang mendominasi hatinya. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima meskipun pahit. Kalau kita masih lebih berlomba-lomba mengejar harta dan dunia, berarti yang masih menguasai hati kita adalah cinta kepada dunia. Suka atau tidak suka. Tetapi kalau yang menguasai hati kita adalah cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, maka mesti kita akan selalu mengusahakan keindahan dalam hati kita itu selalu terjaga dan bahkan bertambah. Dan yang bisa menambah keindahan iman adalah amalan soleh. Makanya dengan ini orang-orang yang sempurna imannya tidak heran kalau mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka ingin merasakan kemanisan itu terus bertambah dan semakin sempurna innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin ini para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Umar Ibn Khattab dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, "Masa waktu Abu Bakrin ila khairin illa sabakani ilaih." Aku tidak pernah berlomba atau bersaing berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kebaikan kecuali dia mesti mendahuluiku dalam kebaikan tersebut. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini coba kita perhatikan dengan seksama. Apa yang menguasai hati kita itulah yang akan menjadikan badan kita tergerak. Itulah yang akan menjadi penggerak badan kita karena hati itu adalah malik. Raja bagi semua anggota badan. Semua anggota badan mengikuti perintahnya. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Bukhari Muslim yang terkenal, sesungguhnya dalam hati manusia ada segumpal daging, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik akan mempengaruhi kebaikan semua anggota badan. Kalau buruk maka akan mengalahkan atau menjadikan buruk semua anggota badan, yaitu hati manusia. Hati yang telah diliputi dengan keindahan iman, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin badannya saja bisa jadi tidak mampu menahannya. Tapi karena hatinya bertahan, badan pun mengikuti apa yang terdapat dalam hati. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis yang terkenal. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam sampai bengkak kakinya, menunjukkan sakit badannya, iya kan? Orang yang bengkak kira-kira enak atau sakit? Bengkak kakinya memar, enak atau sakit? Hah? Tentu sakit. Karena beliau manusia biasa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena keindahan yang menguasai hati kalah yang dirasakan badan. Harus tunduk kepada hati. Coba lihat, ini hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba lihat hadis yang lain dalam Sahih Bukhari rahasia keteguhan iman para sahabat ketika menghadapi cobaan yang demikian besar. Menghadapi cobaan-cobaan yang besar, kisah dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi, Heraklius. Wahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi? Apakah ada salah seorang di antara sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang kemudian murtad meninggalkan agamanya setelah mengikuti agama Islam karena banyaknya cobaan, kerasnya penderitaan yang mereka rasakan, besarnya permusuhan yang mereka terima, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Manusia secara tabiat punya batasan untuk menahan rasa sakit, untuk menahan penderitaan. Mereka juga manusia biasa. Tetapi semua itu penderitaan pada anggota badan kalah karena kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati. Rasa sakit ada tapi kalah dengan tingginya rasa nikmat dalam hati. Bagaimana jawaban tentang sebab yang membuat mereka tidak murtad ini? Jadi Abu Sufyan mengatakan, "La, tidak ada yang murtad sama sekali." Dijawab oleh Raja Romawi ini Herakl yang kemudian nanti dibenarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kadzalikal imanu hina tuhalitu basyashatuhul kulu. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisannya, kenikmatannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau sudah seperti ini, semua rintangan-rintangan tidak ada lagi alasan. Memang dikejar dan diusahakan, didahulukan. Ini sebab yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena, saya katakan tadi, mereka tidak ingin apapun yang mereka lakukan kalau tidak mendukung keindahan iman yang ada dalam hatinya. Mereka tidak ingin apapun yang mereka kerjakan kalau tidak menambah kesempurnaan nikmat yang telah mereka rasakan dalam hatinya. Makanya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala juga saya pernah terangkan bahwa ini adalah sorga dunia yang sesungguhnya. Sorga dunia yang sebenarnya. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga Barang siapa yang belum masuk ke dalamnya maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Nah oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita fahami mengajak orang-orang yang beriman untuk beramal itu dengan kalimat-kalimat motivasi yang menggambarkan keadaan amal itu yang sesungguhnya. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fi mutanafisun. Dan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, maka hendaknya orang-orang atau manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengajak iman kita untuk benar-benar merasakan petunjuknya itu sebagai sesuatu yang memang pantas untuk dikejar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai motivasi tersendiri bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan anugerahnya kepada seorang hamba, saya katakan tadi, dimulai dari nikmat menuntut ilmu. Nikmat sewaktu menuntut ilmu karena ilmu merupakan jalan untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah. Makanya majelis ilmu adalah taman-taman sorga. Makanya ini kita koreksi diri kita. Bagaimana atau apa yang kita rasakan sewaktu kita berada di majelis ilmu? <clears throat> apa yang kita rasakan sewaktu kita mendengarkan kajian yang bermanfaat untuk iman kita? Itulah gambaran yang nanti kita akan rasakan sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Setelah majelis ilmu yang kemudian membuahkan ilmu yang bermanfaat sewaktu kita berzikir sewaktu kita membaca Al-Qur'an sewaktu kita menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah, berzikir kepadanya, hati manusia akan menjadi tenang. Sehingga orang tidak perlu mencari ketenangan lagi dari sesuatu yang semu. Sehingga orang-orang yang beriman tidak mencari tempat untuk menghilangkan kesusahan dirinya kecuali kembali kepada zat yang memang mampu memberikan kebahagiaan pada dirinya lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga yang kita ketahui bersama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah disyariatkannya ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah untuk menjadi qurratul ain bagi manusia, penyejuk hati bagi manusia wa ju'ilat qurratu aini fis salah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan kesejukan bagi diriku, kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Inilah gambaran yang merupakan tahapan-tahapan yang harusnya dalam setiap tahapan ini kita mengoreksi diri. Saya katakan tadi, ya, jujur kita harus mengucapkan setelah kita semua meyakini jalan sunnah adalah satu-satunya jalan yang benar dalam memahami dan mengamalkan agama. Belajar akidah kalau tidak melalui jalan sunnah, jalannya para ulama ahlu sunnah, para ulama salaf tidak mungkin benar akidahnya. Kalau sudah tidak benar akidahnya, ibadahnya pun akan rusak dan kacau. Makanya yang kita bicarakan tadi, itu yang harusnya paling memberikan perhatian untuk mengusahakannya adalah ahlu sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sungguh-sungguh dan jujur dalam menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya. Oleh karena itu di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat ma'asyiral muslimin rahimakumullah Hendaknya kita memperhatikan dan mensyukuri nikmat yang besar ini, tapi jangan kita lupakan kita untuk mengoreksi diri setiap tahapan-tahapan yang kita lalui. Setiap kita belajar, kita lihat, setiap kita membaca Al-Quran, kita perhatikan apa pengaruhnya pada diri kita. Waktu kita menunaikan sholat, sejauh mana kurratul ain, penyejuk hati, penyejuk mata dan penyejuk hati yang telah kita rasakan. Yang ini merupakan Hikmah disyariatkannya semua ibadah, bukan cuma salat seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan selanjutnya dan selanjutnya, kalau ini yang kita usahakan insya Allah sedikit demi sedikit keimanan tersebut kita akan sempurnakan dan kemanisannya akan semakin sempurna kita rasakan dalam dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa di antara motivasi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk menjaga semangat hamba-hambanya dalam beribadah di dunia, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, untuk mereka itu bersabar menghadapi fitnahnya dunia yang sementara lebih mengutamakan akhirat pertemuan dengan Allah yang meskipun itu gaib. Bayangkan hawa nafsu yang terlihat di hadapannya selalu perhiasan dunia, harta, kemewahannya. Sedangkan balasan di akhirat tidak nampak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai motivasi untuk mendukung agar iman hamba-hambanya selalu istiqomah untuk tetap bersabar dalam menghadapi fitnahnya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk kenikmatan tadi sebagai sorga dunia yang disegerakan. Kalau antum baca pernyataan Ibnu Qayyim dalam hal ini, dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, antum dapatkan keadaan yang sangat luar biasa. Antum masih ingat saya pernah nukilkan ucapan yang juga beliau nukil dari salah seorang ulama salaf yang mengatakan masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaqu atyaba ma fiha Alangkah miskin dan kasihannya ahlu dunia orang-orang yang mencintai dunia berlebihan. Mereka menyangka itu adalah kenikmatan yang tertinggi padahal ketika mereka meninggalkan dunia mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi. Miskin sudah menderita, tidak dapatkan lagi puncak kebahagiaan. Sudah rugi tidak merasakan lagi puncak kenikmatan. Ditanya, "Wa ayu shayin atyabu ma fiha?" Kalau begitu apa kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Beliau mengatakan, "Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih." Mengenal Allah, mencintainya, merasakan nikmat ketika berzikir kepadanya dan perasaan rindu untuk bertemu dengannya. Ini adalah gambaran yang tentu orang yang merasakannya bertanya-tanya apa kelebihan yang disampaikan dalam ucapan ini. Bagaimana mungkin ini dikatakan sorga dunia? Nah, ada ulama lain yang mengungkapkan lebih jelas apa makna penjelasan yang saya sebutkan tadi. Kenikmatan sorga yang disegerakannya sehingga dirasakan gambarannya di dunia. Ibnu Qayyim menukil ucapan salah seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Innahu latamurru bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal 'aish kanu fi mithli hadhihi hal kanu fi 'aishin tayyib Sesungguhnya aku pernah merasakan keadaan ketika aku sedang beribadah membaca Al-Qur'an berzikir kepada Allah aku pernah merasakan satu keadaan satu kenikmatan yang ketika itu aku berpikir Aku katakan pada diriku, seandainya para penduduk sorga merasakan keadaan seperti ini, maka betul-betul mereka merasakan keindahan dan kenikmatan yang sejati. Apa makna ucapan ulama ini? Maksudnya, di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sebagian hamba-hamba yang dipilihnya untuk merasakan gambaran nikmatnya sorga. Sehingga mereka hidup di dunia tapi hatinya sudah terikat dengan sorga. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Allah akan melimpahkan kepada hamba ini sebagian dari kenikmatan sorga, bahkan dia menjadikan hamba ini merasakan hembusannya, merasakan harumnya, merasakan sebagian dari kenikmatannya, yang itu akan semakin memotivasi dirinya, menjadikan dia mencurahkan kemampuannya untuk mengejar sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan. Sekali lagi ma'asyiral ikhwa fid din hazakumullah. Ini adalah pembahasan sunnah. Ini bukan pembahasan bid'ah. Ini yang paling berhak untuk bisa meraihnya adalah ahlu sunnah. Karena yang dicontohkan dari ucapan para ulama adalah para ulama sunnah. Yang digambarkan merasakan ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu seperti perhiasan yang indah dalam hatimu sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ini ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah kaum muslimin rahimakumullah ini adalah keadaan dan kemuliaan yang pantas untuk diingatkan kepada ahlu sunnah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang selalu istiqomah di atas jalan sunnah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh maka al ikhwa wal akhwat fi din azakumullah kaum muslimin rahimakumullah kita karena sudah waktu maka kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insya Allah setelah salat nanti kita akan teruskan dengan tanya jawab. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.